الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رحمنا رحمكم الله sudah kita bahas awal awal dari hadis yang disebutkan oleh Rabi Qudri rahimahullah taala itu hadis sahih yang intinya adalah hadis yang tawaffara fihi asyaratul khamsah terkumpul padanya lima syarat yang pertama adalah itu sanad yang kedua adalah turawi keempat adalah tam al-dhabat memiliki dhabat yang sempurna yang keempat tidak ada syad dan yang kelima tidak ada ilah yang qadihah kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan yang kedua dari 32 macam hadis yang beliau sebutkan dalam Al-Manzumah qala rahimahullahu taala wal hasadul ma'ruf turuqan wa gadat rijaluhu laqas sahih ishtaharat sebelumnya apa yang disebutkan oleh Al-Baikuni rahimahullah dalam nau yang pertama sahih ini sahih lidati. Karena sahih ada dua, ada sahih lidati, ada sahih li Ada sahih lidati yaitu hadis yang terpenuhi padanya lima syarat yang sudah kita bahas itu sahih lidati. Ada sahih li ghairi ya itu hadis hasan didati ketika memiliki banyak jalan Qala rahimahullahu taala berkata Al-Habib bin Hajar rahimahullah di dalam Nukhbatul Fikar kata beliau rahimahullahu taala wa khabarul ahad binaqli adlin tam dhabt muttasil sanad غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته kata beliau rahimahullahu taala khabar ahad jika dinukil oleh seorang yang adil yang sudah kita tahu adil yakni seorang yang man kana ghalibu ahwalihi atau ahlillah wal istiqamah wassalamah minal mufassiq tam al-dhabat yang memiliki iya dhabat sempurna baik itu tu. As-Sadr yang sudah kita baca ataupun Dabtul Kitab muttasilu sanad dan bersambung sanadnya ghair muallal wala syad ya tidak ada pada yang illat yang mencacatinya dan tidak ada syudud huwa sahih lidhatih ini namanya sahih lidatihi. Apa yang disebutkan oleh Imam Abi Kuni adalah sahih lidatihi. Qala kata beliau rahimahullah taala setelah menyebutkan beberapa poin fa in khaffa dhabtu fal hasan lidatihi. Kalau dobatnya itu tidak sempurna, iya, khafif, kurang eh, derajat sahih, maka fal hasan lidati ini namanya hasan lidati ya rahiman rahimakumullah definisi hasan yang sebutkan Imam Al Habib Hajar rahimahullah taala adapun yang sedang kita baca di sini wal hasan hadis hasan adalah ma'ruf turqan yang ma'ruf jalannya Wagadat rijaluhu yang para perawinya lakas sahih sahrat tidak seperti iya tidak seterkenal semasyur hadis-hadis perawi hadis sahih sebagian ya mengkritisi apa yang sebutkan ya karena kata sebagian yang kritisinya hadis dhaif pun ma'ruf jalannya Iya. Dan juga tidak seperti hadis sahih masyhurnya. Namun sebagai ulama kita menyatakan masing-masing punya istilah ya la musyahata fil istilah yang jelas yang kita sering pelajari di pelajaran kita di buku-buku yang sering kita pelajari kita bilang sekarang ini seringnya kita membaca apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Hajar rahimahullahu taala Ya, definisi yang sering kita baca, kita dengar sekarang adalah yang sering disebut oleh Habib Hajar rahimahullah yaitu terpenuhi ya syarat-syarat sahih kecuali satu yaitu khafal dhabat. Iya. Sehingga sebagian iya memberikan istidrak dengan menyebutkan bait terkait dengan hasan adalah wal hasanu wal hasanul khafif dhabtan id rijaluhu ulakas sahih istahara ya bukan al ma'ruf turqan tetapi diganti dengan wal hasanul khafif dhabtan hadis hasan itu hadis seorang yang khafif dhabatnya tidak sesempurna perawi hadis sahih. Itu selalu sanad terpenuhi. Adalah terawi terpenuhi. Tidak ada syad, iya tidak ada syad. Tidak ada illah, iya. Hanya bedanya satu yaitu dia atau salah seorang perawinya atau iya, khafadabtuh tidak sesempurna perawi hadis sahih itu Hasan Ridati Ketiga, hadis Hasan Didati ya memiliki beberapa jalan ya maka bisa menjadi sahih di ghairi. Sahih di ghairi. Nah, Khairubillah rahimah rahimakumullah. Dari sini juga kita tahu bahwa si Hasan ada dua. Hadis Hasan ada dua, ada Hasan lidatih yaitu hadis yang terpenuhi padanya lima syarat hadis sahih kecuali satu. Ya, lima hadis sahih lima syaratnya adalah bersambung sanad, tidak ada syad, tidak ada illat, iya, perawinya seorang adil, bedanya cuma satu, yaitu masalah dobat. Kalau hadis sahih, tamu dobat. Kalau hadis hasan, khafifu dobat. Nah, itu Hasan lidati. Kalau Hasan li adalah hadis dhaif yang munjabir yang bisa ditambal diperkuat dengan hadis-hadis dhaif yang semisal. Nanti setelah kita ringkas dari pembahasan Syekh Muhammad bin taala. Nah, kalau rahimahullah taala itu hadis hasan intinya hadis hasan tidak adalah hadis yang terpenuhi padanya syarat-syarat sahih kecuali satu. Kalau para sahih tamu babat kalau hadis hasan khafif dhabat. Yang ketiga tabligh rahimahullah taala wa kullu ma'an rutbatil husni qasur. Fahuwa dha'ifu wahwa aksaman kusur. Yang ketiga hadis dhaif. Apa itu? Kata beliau kullu semua an rutbatil husni kasur semua hadis yang dari derajat hasan kurang, ini kurang derajat hasan. Kalau dia kurang derajat hasan tentunya dari derajat sahih lebih lagi. Fahuwa dhaif, ya maka dia hadis dhaif wahwa aksaman kusur dan hadis dhaif itu banyak macamnya. Iya. Intinya tentunya hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya salah satu dari syarat hadis hasan atau lebih. Iya, imma iya kembalinya karena sebab tidak bersama sanadnya bisa karena iya tidak terpenuhi keadilan perawinya atau tidak ada robot pada perawinya atau hadis tersebut ia ada mukhalafah syad atau mungkar dan atau ada padanya illah yang mencacati hadis tersebut itu intinya hadis Hasan adalah kullu ma'an hadis taif adalah hadis yang kullu ma'an anrut badhusni husni qasur yani tidak terpenuhi pada hadis tersebut salah satu atau lebih syarat-syarat hadis hasad. Ya. Kita ringkas. Yang pertama, ada yang dhaif dengan sebab tidak terpenuhi padanya syarat itu sanad. Apa itu? Di antaranya adalah hadis al-munqati' hadis munqati' yakni hadis yang dalam salah satu sanadnya ada yang gugur. Bisa antum lihat di bait ya nomor 17. Hadis atau bait nomor 17 bisa dilihat. Qala al-Baiquni rahimahullahu taala wa kullu ma lam yattasil biharin." isnaduhu munqati'ul awsari ya semua hadis yang tidak bersambung sanadnya ya bihalin apakah di awal sanad atau di tengah sanad atau di akhir sanad ya secara umum itu namanya adalah munqati'ul awsari Intinya secara umum ya mengkati itu adalah yang gugur padanya salah satu perawinya. ya saya contohkan sering agar mudah kita ingat misalnya ya ini al nabi dari Malik dari Nafi' ya dari Ibnu Umar. ya Ketika gugur salah satu apakah ini Bukhari ya apakah kok Nabi atau Malik atau Nafi' yang tidak tersebut yang gugur ini namanya munqati munqati adalah yang kullu malam yattasil ya isbihat isnaduhu tidak bersambung salah satunya gugur iya maka namanya munqati itu secara umum adapun secara khusus ikhwan fillah rahimun rahimakumullah munqati itu secara khusus definisinya adalah hadis yang gugur ya di tengah-tengah sanadnya satu orang satu orang iya bisa lebih dari satu tetapi tidak berturut-turut tidak berturut-turut nanti kalau lebih berturut-turut ada nama lainnya iya gugur kita kata ini misalnya awal sanad kau Nabi, ini akhir sanad iya Ibnu Omar salah satunya. Imam Malik gugur iya atau Imam Nafi'. Jadi salah satu yang gugur di tengah namanya hadis apa? Munqatir Iya. Karena ada nama lain. Kalau di awal sanad gugur banyak apa? Ada nanti insyaallah. Yang kedua, di antara hadis taif yang sebabnya ada karena sebab adam tidak itisal sanad adalah al-mu'dhal al-mu'dhal hadis mu'dhal yakni hadis yang gugur darinya dua perawi berturut-turut di tengah sanad berturut-turut. Anda lihat di bait yang ke-18. Qala rahimahullahu taala wal mu'dhalu saqitu minhu isnani wal mu'dal bait yang ke-18 wal mu'dal hadis mu'dal ada hadis yang saqitu minhu isnani gugur darinya dua perawi iya di antum beri catatan kita ringkas dua orang ini yang pertama syaratnya di tengah-tengah sanad dan yang kedua berturut-turut adat tawali isnani adat tawali di tengah-tengah sanad Iya. Karena kalau di akhir dengan di awal nanti ada nama lain. Iya, misalnya apa? Ini. Misalnya yang saya ikut sebagai gambar kita. al Nabi dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ketika berturut-turut hilang. Iya, langsung kok Nabi Ibnu Umar gugur, gugur, dua tengah berturut-turut. Namanya apa? Mu'tal. Iya, itu. Kalau rahimahullah yang berikutnya, yang ketiga, di antara hadis dhaif yang sebabnya karena sebab adam itu ittisalusan adalah muallak. Ya, muallak tidak disebutkan di sini. Muallak itu adalah ketika seorang penulis kita musannif muallif itu tidak menyebutkan awal sanad. Iya, misalnya di sini Bukhari. Bukhari yang biasanya dari Nabi, dari Malik, dari Nafi, langsung bilang Iya, kata Bukhari apa? Qala Ibnu Umar. Iya. Beliau tidak menyebutkan awal sanadnya, begitu ya? Atau Nafi'. Qala Nafi' tidak menyebutkan awal sanadnya. Itu apa? Apa itu? Muallak. Muallak. Yang berikutnya, di antara yang sebabnya karena karena sebab tidak bersama sanad adalah al mursal. Al mursal. Mursal sebaliknya. Mursal sebaliknya ketika tidak disebut ya akhir sanadnya akhir sanadnya bisa antum lihat mursal di ke-16 Nah, qala rahimahullahu taala kata beliau rahimahullahu taala wa mursalun wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Kalau menurut definisi menurut definisi Al-Baikuni rahimahullahu taala mursal itu adalah hadis yang darinya dari sanadnya ada sahabat yang gugur. Jadi bagaimana? Cerita misalnya kalau Nabi dari Nafi' dari nah, dari Malik dari Nafi' langsung Nabi bilang Hah? Kala Iya Langsung Kala Rasulullah SAW tidak menyebutkan sahabatnya. Namun di rahimah rahiman rahimakumullah ini juga termasuk yang dikritisi sebagian para ulama kita atau para ulama kita. Iya, kenapa demikian? Karena karena as-sahabi kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Kalau memang ini pastikan yang gugur itu sahabat, nggak masalah. Mubaham sahabi Iya. Dan sahabat, ya kalau memang itu adalah dipastikan sahabat tidak masalah. Sehingga yang lebih tepat untuk kita pahami mursal itu adalah ma adhafahu at-tabi'i ma adhafahu adhafa tabi'i min ila Rasulillah sallam min ghairi dzikil wasithah. Itu mungkin negasnya. Apa mursal? Mursal adalah hadis yang diidhafahkan, disebahkan diidhafahkan oleh seorang tabi'i kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan siapa perantara beliau. Iya, siapa perantara beliau langsung. Iya, Nafi menyatakan Allah Rasulullah Sallam. Nafi langsung menyatakan, tapi kita tidak menjazam, tidak masuk itu adalah sahabat. Kenapa? Ini masalahnya. Kenapa mursal ta'if? Karena bisa jadi tabiin itu mulai dari tabiin yang lain. Bisa jadi tabiin yang lain mereka tabiin yang lain. Iya, dan ada sampai bisa lima orang tabi dalam satu sanad. Sehingga kesimpulannya untuk mudah kita hafal, kita ingat apa oh, mursal? Mursal adalah satu hadis yang di situ tabi'i langsung mengidofakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut siapa perantara beliau tersebut. Iya. Itu apa? Mursal. Kemudian Alhamdulillah juga di antara dhaif dengan sebab adam itisal sanad adalah satu macam dari mudallas. Karena mudallas macam-macam ya di antara macam mudallas dan tadlis, isnad, tadlis suyuh, di antara bentuk tadlis. Tadlisnya mudallis khona billah rahiman rahimakumullah adalah dia menggugurkan syekhnya yang waif, iya kemudian melihatkan langsung dari orang di atasnya iya misal Misal tadi di sini kok Nabi ada seorang mudallis ini mudallis. Iya, mudallis ini meriwayatkan hadis dari Zaid. Iya, Zaid dari apa? Dari Nabi misalnya. Ini mudallis. Dia tahu Syekh ini misalnya dhaif. Kalau dia bilang, iya, haddatsani Zaid karena kalau Nabi jelas ketahuan taifnya. Iya. Akhirnya dia bagaimana? Dia gugurkan syekhnya. Langsung dia bilang an kau Nabi. Iya. An kau Nabi. Dengan lafaz an, bukan dengan hadasani kau Nabi karena dusta, tapi dari dari qa Nabi. Digugurkan salah seorang apa namanya syekhnya. Itu. Kemudian bila rahimakumullah di antara iya hadis taif, hadis taif adalah dhaif dengan sebab tidak terpenuhi padanya syarat adalatul rawi. Di antaranya tentunya maudhu. Hadis maudhu. Ya, anda melihat di akhir macam yang ke-32 kalau di situ di mantumah di bait yang ke-32. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabiyyi fadzalikal mawdu'. Ya, hadis dusta yang dia buat-buat dia dadakan dibuat-buat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi palsu fadzalikal mawdu' ini definisi dari hadis maudhu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah terkait dengan adalah kata para ulama kita adalah hadis yang bisa nadihi kadzab. Eh, hadis yang di salah satu sanadnya adalah seorang ada seorang pendusta. bisa nadihi kadzab. Kadzab ya ini yang sengaja berdusta dalam hadis Rasulullah SAW walaupun satu kali. Kemudian di antara hadis dhaif juga macam hadis dhaif yang kita tahu ya terkait dengan masalah adalah adalah hadis matruk. Hadis matruk. Karena matruk, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagian di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nazar karena ada dua definisi mendefinisikan hadis matruk adalah hadis yang disanadnya ada seorang yang muttaham bil kadhib. Ya, kalau hadis di sana ada kadzab pendusta apa namanya? maudhu. Kalau ada sanadnya muttaham bil kadhib yang tertuduh dicurigai dusta, namanya hadis matruk. Kalau kadzab dalam hadis adalah seorang yang telah terbukti berdusta di dalam hadis kadzab, walaupun cuma satu kali. Kalau muttaham bil kadhib adalah seorang yang dia masyhur, iya suka dusta dalam obrolan kesehariannya, walaupun tidak terbukti dusta dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, diantara sekali lagi saya ulangi, diantara makna mutah bil kadib adalah seorang yang dia dikenal suka dusta dalam ucapan kesehariannya walaupun belum terbukti dia dusta dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya Khonibillah rahiman rahimakumullah Di antara Yang dhaif Hadis yang ditolak Ditolak Atau ditolaknya hadis adalah Yang terkait dengan masalah adalah adalah Ketika perawi Hadis tersebut adalah seorang Mubtadi' Yad'u ila bid'atihi Iya Seorang mubtadi' Rafidhi Syiah Iya Syi'i Rafidhi Dia melihatkan hadis tentang keutamaan Ali misalnya tentang keutamaan iya terkait dengan kebidahan dia. Ini juga ditolak. Berikutnya ada hadis dhaif iya kembali karena sebab tidak terpenuhi padanya al-dhabat al-dhabat iya diantaranya apa matruk menurut sebagian pendapat yang menyatakan matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan seorang yang sangat taif. Bisa dilihat di bait yang ke 30. Bait ke 30. Atau 31. 31. Qala kata beliau matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u lidha'fihi huwa qarad. Iya, hadis matruk ada adalah ada padanya seorang perawi bersendirian meriwayatkan pada mereka ijma. Iya, akan lemah orang ini. Disebutkan sebagai problema kita di antaranya adalah seorang yang sayyul hifzi jiddan yang sangat-sangat lemah hafalannya. Iya. Nah, jadi matruk kesimpulannya bisa bermana dua. Matruk bisa jadi yang saya sebutkan tadi adalah ketika di sanadnya ada seorang yang muttaham bil kadib, yang dituduh dusta, tertuduh jurgai dusta. Yang kedua matruk juga di sini, seorang yang di hadis yang di sanadnya ada salah seorang perawi yang ijma akan kelemahannya di sayul hifzi jiddah misalnya. Berikutnya, di antara hadis dhaif dengan sebab tidak terpenuhi padanya adzabat adalah mungkar. Hadis mungkar. Lihat di apa namanya? Bait yang ke-30 kata beliau rahimahallahu taala wal munkaru al fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Iya, wal munkar adalah hadis fard yang ada padanya pada saatnya seorang yang ta'dil orang tersebut ya tidak bisa untuk dia bersendirian meriwayatkan hadis karena tidak kokoh dobatnya sehingga orangnya tidak diperkenankan tidak dianggap kalau dia bersendirian meriwayatkan hadis mungkar kesimpulan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah hadis mungkar itu ada dua juga hadis mungkar ada dua definisi yang sudah kita singgung di awal mungkar yang pertama definisinya adalah mukhalafah al dhaif al makbul Seorang yang dhaif, yang lemah hadisnya menyelisihi periwayatan orang yang thiqah atau seorang yang diterima hadisnya. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah mungkar yakni hadis yang diriwayatkan seorang yang dobetnya kekuatan dobetnya tidak diperkenankan untuk sendirian tafarrud man liyatahammal tafarrud iya bersendiriannya seorang yang tidak pantas untuk bersendirian melihatkan hadis karena kurangnya dobet dia bahkan khawanibillah rahimah rahimakumullah Al-Imam al zahbi rahimahullahu ta'ala berkata kata beliau rahimahullahu ta'ala waqad yu'addu tafarradus saduq munkara Kadang ya para imam kita kadang memponis terhadap seorang yang hukum asalnya saduk dianggap mungkar. Nah, berikutnya di antara iya Khonibillah rahimun rahimakumullah yang lain dengan sebab tidak dapat tentunya adalah adalah syad. Karena syad juga karena mukhalafah. Kemudian diantara atau bisa dibaca ke masalah syad itu bisa di sini di bait yang ke-21. Iya. 21 lihat. Kata beliau kata Bekun rahimahullah, "Wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mara fasyad." Iya, hadis yang di situ seorang fiqah menyelisi malak mari ini banyak orang. Maka itu adalah hadis syad. Ini satu di antara definisi hadis syad. Iya. Syad itu adalah mukhalafah al-maqbul man huwa awla minhu. Iya, seorang yang makbul hukum masih terima hadisnya milisi orang lebih kuat dari dia iya atau lebih banyak dari dia nah namun kadang tafarrud bersendiriannya seorang juga kadang disebut di ponsel lama kita dengan syad. Nah, kemudian di antara yang baik dengan sebab ada dhabat juga adalah muttarib. Hadir muttarib. Kan terjadi itirab itu dengan sebab adanya kekurangan dhabat. Lihat di ya hadis di eh, ke-25. Ke bait di bait ke-25. Bait 25 kata beliau rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wadu ikhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Hadis yang ada padanya persisihan apakah dalam sanad atau dalam matan Iya, dan tidak bisa diterjih. Tidak bisa mana yang dikuatkan. Iya. Makin hadis muttarib. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Saya simpulkan iya. Di akhir pertemuan ini bahwasanya hadis iya sudah kita di awal sebutkan secara global ada tiga hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kemudian tadi kita singgung hadis hadis. Nah, sahih ada dua. Sahih lidzatih. Apa itu? Terpenuhi padanya lima syarat yang sedang kita yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua hadis sahih li ghairi. Kalau Syabdul Bukhari hafizahullah taala mendefinisikan hadis sahih li ghairi kata beliau adalah hadis fahuwal hadithul hasan lidatih in ta'addadat turukuh hadis sahih li ghairi hadal hadis iya hasan lidatih kalau banyak jalannya jadi kita banyak jalannya saya menguatkan bisa naik ke jadi sahih li ghairi berikutnya yang kedua hasan hasan juga ada dua hadis hasan ada dua hadis hasan lidatih yaitu hadis hasan yang terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih kecuali kekurangan satu yaitu dari sisi dobat dia tidak sempurna dobatnya tapi khafiful dobat yang kedua Hasan Hasan dia gairi apa Hasan li gairi itu hadis daif al munjabir yang dia menjadi kuat ya yan jabir iya bikas turukih dengan sebab banyak jalan yang menguatkannya kalau Al-Habib rahimahullahu taala di dalam Nuzhatun Nazar ya beliau mendefinisikan menjelaskan kepada rahimahullah hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang yakunu husnuhu bihasabil i'tirad Iya, hadis Hasan yang Hasan itu karena sebab diperkuat iya, yang lainnya. Awalnya dhaif, karena dhaif Taif yang bisa ditambal yang yasir sehingga bisa diperkuat menjadi hasan dari ghairi. Sehingga dari sini pun ikhwan Ibn Rahimun Rahimukumullah menunjukkan bahwasanya hadis Taif juga secara global ada dua. Ada Taif yang fihi dha'fun yasir munjabir. Dhaifnya dhaif yang yasir yang bisa tertambah. Yang bisa dikuatkan dengan yang lain. Ada dha'funnya dha'fun syadid. Hadis dhaif yang syadid yang ghair munjabir yang tidak mungkin ditambah dikuatkan oleh yang lainnya. Apa dhabitnya? Iya, untuk mudahnya di sebagian syarah Al-Baikuniyah disebutkan untuk kita mudah ya mengetahui dhabit mana yang dhafun yasir mana yang dhafun syadid ya untuk mudahnya Fanifillah rahimun rahimakumullah secara global semuanya dhaf yasir kecuali lima lima yang dhafnya pun syadid yang tidak bisa diperkuat menjadi hadis hasan li ghairi yang pertama tentunya hadis maudhu hadis yang ada pada seorang ketidak tidak bisa hadis maudhu diperkuat kemudian menjadi hadis hasan ya gairah tidak bisa rafnya dhafun syadid yang kedua matruk matruk dalam artian ada di iya sanadnya seorang yang muttaham bil kadhib yang muttaham bil kadhib yang ketiga hadis matruk yang dalam artian yang kedua yaitu ada di dalam sanadnya salah seorang yang dhaif jiddan sayyul hifz jiddan dia sangat-sangat lemah sekali Nah, yang keempat, yang masuk juga dalam doa dhaaf syadid, ya adalah hadis syad. Hadis syad. Hadis yang syad iya, tidak bisa diperkuat oleh yang lainnya walaupun banyak jalan. Syad. Kemudian yang kelima, Alhamdulillah rahimana rahimakumullah adalah hadis mungkar. Di antara lemah yang sangat berat yang tidak bisa diperkuat yang lain dan hadis mungkar. Itu lima. Nah, ya rahiman rahimakumullah mudah-mudahan yang kita baca ada manfaatnya minimal membuka untuk yang baru baca dan merajaah untuk yang sudah pernah belajar. Allahu a'lam bishawab. Wa barakallahu